Apakah yang dimaksud dengan mengenal Allah adalah tauhid? Iya, itu yang dimaksud. Ya, seperti yang dipelajari pada kitab Usul Salasah, itu yang dimaksud. Dan tentunya bukan hanya berhenti pada mempelajari yakni secara teori, tapi meyakini, mengimani dan mengamalkan apa yang mesti diamalkan. Nah, itu baru akan uh, dia mendapatkan hasilnya.